pada pernyataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarh Sunnah tentang prinsip dan adab di dalam berbicara membahas tentang Allah tabaraka wa taala. <clears throat> فيقول رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة Ketahuilah semoga Allah merahmatimu wahai hamba Allah wahai muslim muslimah bahwa al-kalam fi rabbi ta fi rabbi ta'ala muhdats membahas tentang Allah berdasarkan akal logika, kias ini adalah perkara baru yang tidak ada contohnya dari generasi salaf. Tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. huwa bid'atun wa dalalah. Cara seperti ini adalah cara bid'ah membahas tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, namun berpijak pada akal dan logika, berpijak pada ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat, atau berdasarkan turukus sufiyah, tarekat-tarekat sufi. Ini semuanya perkara muhdas bid'ah yang diada-adakan, wadalalah dan kesesatan. Kemudian beliau melanjutkan, wala yutakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi dan tidaklah dibahas dikaji tentang Allah tabaraka wa taala tentang Allah, tentang Arab, yaitu membahas tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah tidaklah dibahas, dikaji, dipelajari, ditetapkan illa bima wasafa bihi nafsah kecuali dengan apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya demikian pula nama-namanya demikian pula perbuatan-perbuatan Allah ini semuanya harus ditetapkan berdasarkan apa yang Allah tetapkan dan dipelajari, dikaji, dibahas dalam bingkai Al-Quran was Sunnah, dalam koridor Al-Kitab was Sunnah difahmi salafil ummah. Allah Jalla wa Ala telah menjelaskan, mengkhabarkan di dalam banyak ayatnya dalam Al-Quranil Karim, dalam sekian ayat, dalam banyak ayat Allah tetapkan bagi dirinya sifat. Banyak dari sifat-sifatnya. Demikian pula nama-namanya. Serta perbuatan-perbuatan Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam qad bayyana fi sunnatih telah menjelaskan di dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya tentang Allah tabaraka wa taala Nabi menjelaskan tentang sifatnya, nama-namanya, perbuatannya. Ini semuanya ada di dalam sunnah sahihah. Hadis-hadis yang sahih. Di sini al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan sebuah prinsip sebuah prinsip dan akidah terkait dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penetapan sifat-sifat Allah Demikian pula nama-namanya. Dan ini telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya bab ini bab yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah bab muhimun fi waqtin wa khatir fi waqtin akhar Bab yang sangat penting di satu waktu, di satu sisi, sangat penting bab ini untuk dipelajari. Namun sangat riskan di sisi yang lain bab ini. Kalau tidak berhati-hati, tidak berjalan di atas tariqatis salaf, tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan, ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Fakhatiratun jiddan, sangat berbahaya. Resikonya adalah dolalah kesesatan penyimpangan. Ini resikonya, berat. Penting untuk diketahui karena bab asma'illahi wa sifatihi ini sangat terkait dengan bab ma'rifatillah, sangat dekat terkait dengan bab pengenalan Allah, mengenal akan sesembahan kita semuanya itu Allah tabaraka wa taala. Penting untuk dipelajari, dikaji, namun hati-hati Bab ini bab yang sangat riskan kalau kita salah di dalam mempelajarinya. Makanya al-muallif rahimahullahu taala dan para imam yang lainnya meletakkan dasar-dasar, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah di dalam mempelajari bab al-asma wa sifat dan ini merupakan salah satu dari tiga jenis tauhid yang wajib untuk di yakini, diimani, ditetapkan yaitu tauhidul asma was sifat. Al-Muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan ingin menyebutkan di sini salah satu kaidah dan prinsip dalam mempelajari dan mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan Allah yaitu prinsip itu adalah anna baba al-asma wa sifat babun tauqifi. Bahwasanya bab tentang asma wa sifat ini adalah bab yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah. Tauqifiyah artinya kita berhenti berjalan mengikuti dalil. Harus berjalan di atas dalil. Berhenti ketika dalil berhenti. Kita berbicara ketika dalil berbicara kita menetapkan ketika dalil menetapkan Al-Quran dan Sunnah, ayat dan hadis menetapkan kita tetapkan. Ketika ayat dan hadis diam kita diam. Ketika ayat dan hadis menafikan sifat dari Allah kita nafikan. Sudah. Ini sikap kita. Tidak lebih dari ini. La natajawaz an Kita tidak melampaui ini. Jangan kemudian menggunakan akal, logika, Kemudian berpikir kalau begini berarti begini. Jangan. Dalam bab al-asma sifat jangan seperti ini berbahaya. Ini bukan bab al-hisab ya, hitung-hitungan. Satu tambah dua, tiga. Enggak, bukan. Ini bab yang terkait dengan dalil. Semuanya berjalan di atas dalil. Ada dalil, kita yakini, kita tetapkan. Tidak ada dalil, sudah diam. Ini penting. Contoh, Ketika kita menetapkan sifat misalnya al-ainain, sifat dua mata bagi Allah karena dalam hadis dan ayat banyak sekali. Atau dua tangan bagi Allah. Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan. Allah menyatakan ya ma mana'aka ketika menegur dan mengingatkan iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk bersujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku dengan kedua tanganku dan sekian dalil yang lainnya Ketika kita menetapkan dua tangan bagi Allah, jangan melampaui ini, jangan menetapkan bagi Allah Allah memiliki siku, ya, Allah memiliki pundak, tidak usah. Barakallahu fikum. Padahal tangan meliputi itu iya. Iya. Barakallahu fikum. Kalau jari jemari, naam kita tetapkan. Qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati hamba berada di dua jemari dari jari jemari Allah. Kita tetapkan Allah memiliki jari jemari. Tidak kemudian oh berarti kita menetapkan juga kuku bagi Allah karena jari ada kukunya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalil. Karena ini bab tauqifi. Kalau disebutkan jari, jari saja, jangan lebih dari itu. Paham sampai di sini? Ini yang dimaksud dengan babu tauqifi. Ahlul bida'i minal mu'attila wal muharrifa wal mu'awwila wal musyabbiha ahlul bid'ah. Sekian kelompok yang tersesat dalam bab ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Dari kalangan ahlu ta'til, al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, al-Ash'ariyah, wal-Maturidiyah, wal-Kullabiyah, was-Salimiyah. Wahakata banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Kenapa? Karena tadi mereka tidak mau berhenti. Nah, sok pintar, sok me, naam, menganggap akalnya itu lebih untuk bisa naam memahami lebih daripada konteks atau zahir dari nas, ayat atau hadis. Ini mereka. Sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat parah. Di antara mereka ada yang menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak, secara total, kaum Jahmiyah dan Mu'tazila menyatakan Allah tidak memiliki sifat sama sekali Di antara mereka ada yang menetapkan nama dan menafikan sifat. Di antara mereka ada yang menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah dan nama-namanya, menafikan sekian banyak. Di antara mereka ada yang mentakwil takwil dengan takwil yang batil. Hakada. Demikian banyak sekali. Apakah mereka orang-orang yang tidak paham tentang ayat-ayat Allah, faham, mereka belajar. Ahlul bidah wa ahlul ahwa di zaman dulu mereka orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pandai, jenius. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Ya. Jangan dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang ini. Jangan. Tidak ada apa-apanya. Ya, semisal nama-nama dari kaum Mu'tazilah seperti Ahmad bin Abi Duat. Disebutkan dalam tarjamah dia itu seorang qadhi. Sampai dijadikan qadhi itu bukan orang bodoh. Qadhi itu orang yang paham tentang ahkam. Wa'i, seorang yang tanggap, yang cerdas. Ahmad bin Abi Duat, Bishir Al-Marisi, Hussein Al-Karabisi. Ini nama-nama orang-orang yang cerdas, memiliki karya tulis, kitab-kitab. Barakallahu fikum. Namun demikian ya akhwan, karena ketika tidak mau kembali kepada pemahaman salaf, tidak mau merujuk kepada prinsip-prinsip salaf, fadalla wa adalla, maka dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini yang pertama, prinsip yang pertama yaitu babul asma wa sifat babun tauqifi. Sudah kita fahami makna ini. Yang kedua, al-mu'alif ingin menjelaskan bahwasanya di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah maka ditetapkan secara zahirnya. Nah, isbatu asma'illahi wa sifatihi ala zahiriha secara zahirnya apa maksudnya secara zahir? Ya zahir nas itu ketika nas ayat menyebutkan tangan, ya sudah tangan. Hadis menyebutkan tangan, tangan. Jangan melampaui ini, jangan sok pintar kemudian menyatakan, oh itu bukan maksudnya tangan, itu maksudnya nikmat. Itu maksudnya kekuatan. Jangan. Kalau itu maksudnya kekuatan, Allah akan sebutkan. Kalau yang dimaksud adalah nikmat, Sebagaimana ahlul bid'ah ketika mentakwil ayat bal yadahu mabsutatani. Mereka menyatakan bal yadahu di sini maknanya nikmat, ay nikmatani. Akan tapi dua nikmat Allah yang senantiasa terbentang. Dari sisi zahir makna juga tidak pas, konteks kalimat tidak pas, tidak pas tepat maknanya. Di selain ini telah keluar dari zahir. Sementara Allah tabaraka wa ta'ala yukhatibu ibadahu berbicara dengan hamba-hambanya kaum mukminin dengan bahasa Arab yang jelas gamblang. Iya. Bahasa Arab jelas. Kadalikan Nabi, Nabi juga demikian. Berbicara dengan sahabat dengan bahasa Arab mubin, wadih, jelas. Iya, dengan bahasa Arab. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita belajar yang namanya tangan, ya tangan. Yang namanya wajah, wajah hakada ditetapkan secara zahirnya. Namun hati-hati kita menetapkan zahir dari ayat atau hadis namun zahirul hak, laisa zahir batil. Zahir yang hak. Karena dalam bab ini ahlul bidah juga memiliki sekian syubhat. Ya, memiliki sekian syubhat yang mereka hembuskan di tengah-tengah umat ini mereka juga ingin membantah ahlus sunnah menyatakan bahwasanya ahlus sunnah telah melakukan takwil atau dengan kata lain telah berpaling dari zahir sebagaimana dalam eh, pembahasan terkait dengan isbat sifati ma'iyatillah yaitu penetapan sifat kebersamaan Allah wa ma'akum aina kuntum iya yeah. Ahlul bidah mengatakan ini kalian. Katanya di atas zahir. Berjalan di atas zahir ayat. Ayat demikian. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kok kalian takwil menyatakan itu maksudnya ilmu, itu maksudnya ihatatullah, Allah meliputi dan mengetahui mereka. Gimana nih kalian ini ahlu sunnah? Kita katakan, ya, ini bantahan yang barakallahu fikum yang gampangnya. Walaupun para ulama menyebutkan sekian bantah secara rinci dan ilmiah. Gampangannya kita katakan, ketika kita menetapkan sebagaimana yang Anda maukan, wahai ahlul batil, ahlul ta'wil, yang Anda maukan bahwasanya Allah bersama hambanya dimanapun mereka berada, ini ada konsekuensi batil. Maknanya ada batil di sini. Allah bersama hambanya dimanapun hamba berada. Berarti ini perendahan kepada Allah Jalla wa'ala. Hambanya di pasar, ada di pasar. Hambanya ya ada di kamar mandi berarti Allah di situ. Perendahan bagi Allah tabaraka wa taala sementara Allah di dalam ayatnya sekian ayat menyebutkan Allah tinggi di atas makhluknya. huwal aliyul kabir, Allah itu maha tinggi, maha besar. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsnya. Tinggi dan sifat tinggi itu sifat yang mulia. Berbeda dengan rendah itu hina. Ya. Rendah, hina sehingga ada makna yang batil. Kalau memiliki ada makna batil berarti ini tidak pantas, tidak layak untuk ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu konteks ayat ternyata menunjukkan bahwa makna ma'iyah di situ adalah ma'iyatu ilmin. Ini pembahasan tersendiri. Al-muhim Ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah demikian pula namanya berdasarkan zahir nusus zahir dari nas, ayat atau hadis, namun zahir yang dimaksud adalah zahirul haq. Kenapa kita katakan zahirul haq? Karena kalamullah adalah kalamul haq. Kalamullah itu adalah kalam haq. Asdaqul kalam. Ucapan Allah adalah ucapan yang paling jujur, ucapan yang paling benar. Sehingga tidak mungkin mengandung konsekuensi batil. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengandung makna batil. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalamullah kalamun yang hak, kalamun sidq. Pasti mengandung makna yang jujur, makna yang baik, yang benar. Ini prinsip. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Muallif rahimahullahu taala melanjutkan wa huwa jalla thana'uhu wahidun dan dia Allah Subhanahu wa taala jalla thana'uhu. adalah zat yang maha esa, yang maha tunggal. Di sini al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ingin menyebutkan tentang wahdaniyatillahi jalla wa ala. Tentang wahdaniyatillah, keesaan Allah. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala wahidun fi dhatihi, wa wahidun fi mulkihi, wa wahidun fi ilahiyatihi, wa fi qudratihi wa ila ghairi dhalik. Allah itu maha esa, maha tunggal di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Allah Maha Tunggal, dalam zatnya Allah wahidun. Qala Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ayat ini ayat yang ma'ruf terkait dengan penetapan sifat-sifat Allah dan nama-namanya serta penafian at-tamthil wa tashbih anillahi jalla wa ala. Penafian, penyamaan atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ini ayat ini. Qala rahimahullah Rabbuna awalun bila mata wa akhirun bila muntaha dan Rabb kita Allah Jalla Ala, Rabb kita. Adalah awalun bila mata. Zat yang awal sekali muncul yang ada. Dan bila mata tidak diketahui kapan. Jadi tidak diketahui kapan adanya Allah. Allah itu yang paling pertama, yang paling awal, tapi tidak diketahui kapan adanya Allah. Inilah yang disebut dengan al-azaliyah. Di sini al-muallif ingin menetapkan sifat azaliyatullah. Azali. Ya, sifat azali. Azali itu maknanya qadim bila tidai, Yang lampau, yang terdahulu, yang awal tapi tidak diketahui waktunya, kapannya. Barakallahu fikum. Itu Allah tabaraka wa taala. Sementara segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dari makhluk Allah diketahui awal kalinya, awal diciptakannya, awal kemunculannya diketahui. Kapan langit dan bumi diciptakan, kapan Allah mengisi bumi tersebut dengan isinya diketahui. Barakallahu fikum sementara Allah tabaraka wa taala tidak diketahui. Ini adalah azaliyah dan sifat ini sifat yang khusus bagi Allah tabaraka wa taala fahuwa azaliyun. Allah jalla wa ala adalah zat yang azali. Wa akhirun bila muntaha dan Allah adalah zat yang paling terakhir namun tidak berakhir. Tidak akan sirna dan berakhir. Di sini ditetapkan bagi Allah sifat abadiyah. Jadi Allah itu adalah zat yang azali wa abadi. Azali yakni yang awal tidak diketahui waktunya kapannya dan yang akhir dan juga tidak diketahui kapan berakhirnya Allah dan Allah tidak berakhir. Karena Allah adalah zat yang abadi, yang kekal. Dijelaskan oleh para ulama mimbabil faidah bahwa di alam semesta ini semuanya ini ada yang barakallahu fikum yang abadi namun tidak azali. Ada yang tidak abadi dan tidak azali. Dan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang azaliun wa abadiun. Adapun yang abadi dari makhluk Allah ada yaitu akhirat dan jannah, surga dan neraka. Itu adalah makhluk Allah yang abadiun, yang abadi kekal karena Allah ciptakan untuk kekekalan namun tidak azali karena diketahui kapan diciptakan surga dan neraka. Tidak azali. Adapun makhluk dunia ini, dunia dan isinya adalah tidak azali dan juga tidak abadi. Sementara Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang azaliyun wa abadiyun. Hal ini berdasarkan ayat apa yang disebutkan oleh muallif berdasarkan dalil dari Al-Qur'an wa sunnah di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah berfirman, "Huwal awwal," dialah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa anta zahiru falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai' Ini penafsiran Nabi terhadap empat nama Allah yang disebutkan dalam ayat tadi. Nama Allah yaitu al-awwal nama Allah, wal akhir nama Allah, wal zahir nama Allah, wal batin adalah nama Allah ditafsirkan oleh Nabi dalam hadisnya beliau menyatakan antal awal, engkau ya Allah adalah al awal. Falaisa qablaka syai'un. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi, tidak ada suatu pun yang ada sebelummu ya Allah. Berarti Allah yang paling awal. Namun tidak diketahui kapan awaliyatihi. Itulah yang disebut dengan apa? Azali. Paham sampai di sini? Wa antal akhir dan engkau yang paling akhir ya Allah. Walaisa ba'daka syai. Tidak ada satupun yang ada setelahmu. Tidak ada satupun yang ada setelahmu. Inilah barakallahu fikum abadiyatihi jalla wa ala. Wa anta zahir dan engkau adalah az-zahir falaisa fauqaka syai. Tidak ada satupun yang lebih tinggi darimu. Zahir di sini yaitu semakna dengan al-ali. Ini tinggi Allah adalah zat yang maha tinggi. Di sini ada penetapan sifat al-ulu wa fauqiyatihi jalla wa ala. Penetapan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan fauqiyah di atas, yang paling di atas. Allah tabaraka wa taala zat yang maha tinggi dan paling di atas dari makhluknya. Makhluk yang paling tertinggi adalah arsh Allah. Makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi adalah arsh. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Sehingga Allah Azza wa Jal a'la ala makhlukati yang paling tinggi di atas makhluknya, yang paling di atas dari makhluk-makhluknya. Wa antal batin falaysa dunaka syai' dan engkau adalah al-batin laisa dunaka syai. Yani di sini ditetapkan sifat qurbihi. Allah adalah zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Nah, di Allah Subhanahu wa taala akrabu ila ahadikum lebih dekat daripada kalian dari salah seorang di antara kalian min unuqi rahilatihi Allah itu lebih dekat daripada salah seorang di antara kalian daripada kedekatan dia kepada leher dari ontanya. Seorang ketika menunggang onta tentunya sangat dekat dengan leher onta. Namun Allah lebih dekat ya, kepada onta tersebut daripada hamba tadi. Di sini penetapan qurbihi, kedekatan Allah. Namun ingat, kedekatan di sini bukan kedekatan zat. Perhatikan, Kurbi di sini bukan kurbu zat, lakin kurbu as-sifat. Yaitu kedekatan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kedekatan sifat Allah azza wa jal. Ya, yaitu terkait dengan ilmunya, terkait dengan kudrahnya, terkait dengan penglihatan Allah, pendengaran Allah, ya, pertolongan Allah dan seterusnya. Itu dekat dengan hambanya. Bukan apa? zat. Kenapa kok tidak dikatakan zat? Hah? Arif, kenapa? Eh, tadi baru dijelaskan. Hah? Kenapa? Karena Allah di atas seluruh makhluk. Naam. Agus? Merujuk sebentar ini, biar enggak ngantuk ini. Karena kalau dengar gini nanti kan asyik ini ustadznya menjelaskan ini. Hah? Siapa yang bisa jawab? Nah, ya jelas Allah di atas ars. Iya. Sehingga tidak mungkin ya. Nah. Tadi sudah kita sebutkan kaidah tadi. Hah? Ya ini zahir asanta ah, ini jawabannya karena ada konsekuensi batil iya konsekuensi batil di sisi lain bertentangan dengan penetapan sifat ketinggian Allah tadi yang disebutkan karena Allah di atas ars bertentangan sementara tidak mungkin adanya pertentangan antara kalamullah dan penetapan sifat-sifatnya tidak mungkin nah Allah menyebutkan tinggi kemudian dikatakan dekat dengan hamba. bertentangan gimana nih Allah di mana ini bertentangan. Sehingga barakallahu ketika menetapkan bahwasanya Allah itu dekat dengan makhluknya itu dengan zatnya ada konsekuensi batil, makna batil yang ini harus dinafikan dari Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah, paham berarti ya. Ini masalah tauhid ini penting. Ya, prinsip. ثم يقول رحمه الله تعالى ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arshihi istawa wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun kata al-muallif rahimahullah ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi yang tersembunyi dan yang samar Allah tahu semuanya Barakallahu fikum. Wa huwa ala arsyhi istawa dan dia Allah Jalla wa ala beristiwa di atas arsnya. Kemudian al-muallif merinci tentang ilmu Allah wa ilmuhu bi kulli makanin ilmu Allah meliputi semua tempat dan tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmu Allah. Iya. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan ilmu ini. Namun sebelumnya di sini al-muallif ingin menyebutkan sifat yang lain, salah satu sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah yang diingkari oleh sekian banyak kelompok bid'ah, kelompok-kelompok sesat di tengah umat ini yaitu sifatul istiwa beristiwa. Allah Jalla wa ala beristiwa di atas ars Ini diingkari dengan hebat oleh ahlul bidah. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah, sengit sekali permusuhannya. Syubhatnya luar biasa. Gimana kalian menetapkan Allah di atas ars Allah beristiwa? Itu maknanya kalian menetapkan tempat bagi Allah. Itu maknanya kalian ya menetapkan jisim bagi Allah. Itu menetap maknanya kalian menetapkan arah bagi Allah. Ini semuanya makhluk, tidak boleh batil kalian, kalian mujassim kalian, kalian, kalian. Allah musta'an. Lo Allah sendiri yang menetapkan kok Anda. Demikian ya, paniknya seperti ini, merasa panik, merasa ya tidak nyaman merasa barakallahu fikum janggal dengan ayat ini. Mereka demikian. Kalau dengar ayat ini, dengar penetapan istiwa, wah kayak kesurupan orangnya. Iya. Oh, gimana nggak boleh ini? Masa Allah di atas nggak boleh kalian? Nah mulai. Loh, ahlu sunnah tenang. Allah menetapkan, ya sudah ahlu sunnah menetapkan, selesai, tenang. Allah menyatakan Allah beristiwa, sudah beristiwa. Nabi menyatakan Allah beristiwa, sudah kita tetapkan istiwa, selesai. Gak ada beban, gak merasa janggal. Sahabat ketika mendengar ayat-ayat tentang istiwa, tidak merasa janggal, tidak merasa aneh, ya. Tidak kemudian merinding. Ih, gimana nih ya Rasulullah? Allah di atas. Kok gimana? Berarti Allah memiliki tempat. Sahabat ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, ya sekian ayat disebutkan tujuh ayat yang Allah sebutkan dengan satu konteks kalimat tsummastawa 'alal arsy. Sahabat ya baca ayat ini ya. Tapi tenang sahabat. Ya. Tidak panik, tidak bingung. Sahabat menetapkan tenang, tidak bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Kok bisa Allah beristiwa?" Tabi'in juga demikian, tabi'it tabi'in juga demikian, Nah, kelompok-kelompok bid'ah ini kapan munculnya? Jauh. Baru muncul ini tadi. Jangan kita menetapkan itu. Jahmiyah menyatakan jangan. Kalau kita menetapkan itu berarti kita ya bersikap tidak beradab kepada Allah. Kita menyerupakan Allah dengan makhluk, memberikan tempat bagi Allah. Barakallahu fikum. Demikian pula Asy'ariyah yang datang jauh setelah generasi tiga generasi utama, tiga generasi terbaik umat ini. Bahkan Asy'ari ini muncul ya setelah berlalunya empat imam madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya, empat imam ini nggak kenal madhab Asy'ariyah. Memunculnya ya jauh di bawah al Ahmad jauh muncul Asy'ariyah. Kok bisa dikatakan Asy-Syafi'i bermadhab Asy'ariyah? Batil, batil, batil. Kadib, dusta. Mereka membaca semua ayat ini, ya, para imam tadi Syafi'i membaca ayat ini, tenang menetapkan istiwa Allah. Enggak merasa aneh. Yang merasa aneh ini mereka. Sehingga bingung, mulai cari-cari ya cari-cari celah untuk menyalahkan ahlul hak ahlus sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah termasuk sifat istiwa yang tadi anda katakan mereka menyatakan kalian mujassimah dituduh ahlus sunnah sebagai mujassim menetapkan jisim bagi Allah menetapkan arah bagi Allah ini juga ya menunjukkan bahwasanya Allah itu makhluk sehingga kalian ya, tidak bersikap sopan kepada Allah bahkan sebagiannya terkait dengan sifat yang pernah kita sebutkan yaitu sifat harwalah. Ya, harwalah. Nah, ini naudzubillah dengan bahasa yang yang bersifat ejekan mereka menyatakan kalian berarti ahlu sunnah yang sering disebut dengan wahabi kalian menetapkan Allah itu jogging naudzubillah kan lari-lari kecil dikatakan jogging Nah, Allah Nabi yang menyebutkan bahwasanya Allah demikian, ya sudah, kita tetapkan saja. Atau adapun terkait dengan kaifiahnya, Allahu alam. Ya, kaifiahnya tentunya tidak sama dengan makhluk. Nah, kita sampai di sini tetapkan ini karena Allah menetapkan. Barakallahu fikum. Hati-hati. Sehingga sifatul istiwa adalah sifat yang ditetapkan bagi Allah Jalla wa'ala berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Para ulama telah sepakat dari empat madhab semuanya. Ya, empat madhab. Abu Hanifa murid-muridnya. At-Tahawi. Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Ya, dan juga dari madhab Maliki. Wa Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Al-Muzani menetapkan sifatul istiwa. Dari kalangan hambali juga semuanya menetapkan sifatul istiwa. Kecuali Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang baru muncul ini yang mengingkarinya. Ya. Kira-kira mau ikut yang mana ini? Kita ini. Iya. Mau ikut yang baru muncul ini atau kita ingin ikut empat imam mazhab, tabi'in, sahabat. Kira-kira pilih yang mana? Kalau seorang yang berakal, ya yang akil yang berakal sedikit saja dia memiliki akal sehat pasti dia akan memilih ini ini orang-orang yang sudah baik sahabat yang telah dijamin dengan surga yang telah diakui ya direkomendasi keimanannya akidahnya amalnya masa ini mau ditinggalkan untuk mengikuti orang-orang belakangan ini walaupun disebutkan imam imam imam imam ini dari Mazhab yang menetapkan akidah Asy'ariyah, imam, imam, imam, imam, hatta sekian imam. Imam-imam ini semua karena sekian imam berapa banyak dari para imam juga yang tergelincir termasuk An-Nawawi, Al-Hafid. Mereka membawa nama-nama ini. Ini Al-Hafid. Ya. Ibnu Hajar, Wan Nawawi dan sekian aima Kita katakan iya kalau benar mereka itu menetapkan Walaupun hakikatnya bukan mereka menetapkan tapi tergelincir. Karena bab ini sudah kita katakan bab yang sangat riskan. Apalagi di zaman itu muncul berbagai fitnah syubuhat yang luar biasa. Yang namanya seorang anak manusia, hamba Bani Adam tidak akan luput dari kesalahan, ketergelinciran. Taib kita katakan, nah mereka itu di atas madhab asharia. Kalau dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar saja, satu saja Abu Bakar yang tidak bermazhab Asy'ariyah dan tidak mungkin ya kan? Tidak mungkin Abu Bakar ya madhabnya di sini. Tidak mungkin. Kalau dibandingkan dengan Abu Bakar saja, satu saja Abu sahabat, Abu Bakar atau Umar. Kira-kira pilih yang mana? Pilih imam-imam ini atau pilih sahabat? Ya sahabat Abu Bakar yang sudah dijamin dengan surga sahabat Rasulullah ini seorang yang akil yang bisa berpikir dengan jernih akalnya belum terkotori dan dirusaki oleh ta'asub, taklid kalau sudah terkotori dengan ini ya sulit kalau diajak berpikir ya susah pokoknya pokoknya ya saya sudah dari dulu mantap saya dengan ini mantap dari sisi mana mantap itu dengan ilmu dengan adillah, dengan hujah yang membuat seorang mantap, yakin, kuat, kokoh. Bukan dengan ta'asub, buat taklid, Dengan angan-angan, dengan perasaan, bukan. Maka demikian hati-hati. Kemudian di sini al Mu'alif juga menetapkan sifat ilmu bagi Allah, ilmu Allah. Yang mana ilmu Allah adalah ilmu yang maha luas meliputi segala sesuatu, mengetahui segala hal, bahkan yang tersembunyi di dada-dada manusia, Allah mengetahuinya. Itu ilmu Allah. Wa ilmu Allah sebagaimana disebutkan di sini wa ilmuhu bi kulli makanin wala ya wala yakhlu min ilmihi makanun. Ilmu Allah meliputi setiap tempat dan tidak ada satupun tempat yang luput dari ilmu Allah. Ini penetapan ilmu bagi Allah Azza wa Jal. Dan ini pun sebagai bantahan kepada Al-Qadariyah, terkhusus Al-Qadariyatul Ula. Kaum Qadariyah pengingkar takdir yang pertama kali muncul di kota Basrah, dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani Al-Basri, seorang yang abid seorang ahli ibadah, tapi tersesat. Jangan tertipu dengan orang yang ahli ibadah. Ya, khawarij itu rajin-rajin ibadah, sholat malam sampai wajahnya pucat-pucat. Jangan tertipu. Nah, jangan kemudian kita tertipu dengan seorang yang rajin ibadah. Bagus, ya, tapi kita melihat ilmunya, akidahnya, takwanya, manhajnya. Ini perlu. Fahakada. Terkait dengan ilmu Allah dijelaskan oleh para ulama ya, al-qadariyatul ula, kita ulangi qadariyatul ula, mereka menafikan ilmu Allah. Mereka menyatakan bahwasanya segala yang terjadi itu tidak diketahui oleh Allah kecuali sudah terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah nggak tahu. Ini al-qadariyatul ula yang mayoritas para ulama mengkafirkan mereka menyatakan mereka kafir karena menafikan ilmu Allah. Fa ilmu Allah, ilmu Allah adalah ilmu yang maha luas. Allah mengetahui yang sedang terjadi, yang akan terjadi nanti. Bahkan Allah Jalla Ala maha mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagaimana seandainya terjadi. Itu ilmu Allah. Ya, ada tiga. Allah mengetahui yang terjadi atau ada empat. Yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak mungkin terjadi, bagaimana kalau terjadi? Paham ya? Sampai sini paham nggak? Ada empat. Kalau yang tiga jelas ya. Mengetahui yang terjadi sedang terjadi, yang telah lampau terjadi Allah tahu, yang akan terjadi besok dan seterusnya, dan Allah mengetahui suatu yang tidak mungkin terjadi, bagaimana kalau terjadi. Di antara contohnya disebutkan oleh para ulama, ayat ketika Allah menyebutkan suatu kejadian, suatu peristiwa nanti di yaumil qiyamah yang tidak mungkin terjadi tapi bagaimana kalau terjadi? yaitu kaum musyrikin kufar ketika mereka dilempar ke dalam annar maka mereka akan beralasan di hadapan Allah. Allah menyatakan walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza Allah menyatakan walau ahlaknahum seandainya kami adab mereka. Ya, orang-orang kafir ini. Kami adab mereka sebelum kami utus kepada mereka seorang rasul, sebelum kami utus seorang rasul kami sudah adab. Ini terjadi enggak? Enggak terjadi karena Allah telah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan Ani wajitan ibu tahu telah kami utus pada setiap generasi dan umat. Dan Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sampai Allah mengutus seorang utusan memperingatkan mereka, menasihati mereka dari perbuatan mereka tersebut. Baru setelah itu turun azab. Sehingga ini nggak terjadi. Tapi bagaimana kalau terjadi? Kata Allah, ya, seandainya kata Allah, Allah menyatakan lau, ya, seandainya walau anna seandainya karena memang nggak terjadi makanya Allah menyatakan seandainya kami mengadab mereka sebelum kami utus seorang rasul di tengah-tengah mereka sebagai pemberi peringatan penasehat kepada mereka niscaya mereka nanti akan beralasan di hadapan Allah nanti mereka akan beralasan di hadapan Allah apa alasan mereka kata Allah laula arsalta ilaina rasulan Rabbana wahai Rabb kami seandainya dulu kamu engkau utus kepada kami seorang rasul. Nah, ini terjadi enggak? Alasan ini benar enggak? Alasan enggak benar. Ya, tidak sesuai dengan realita. Karena memang Allah sudah utus pada setiap generasi dan umat rasul. Maka Allah menyatakan seandainya Allah adab mereka tanpa diutus sebelum dahulu seorang rasul, mereka akan beralasan dengan alasan ini. Ya, akan terjadi seperti ini nanti alasannya. Tapi nggak terjadi ini. Tapi bagaimana seandainya terjadi? Mereka beralasan, seandainya engkau ya Allah mengutus kepada kami seorang Rasul, pasti kami akan mengikuti dia, mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami terhinakan dan direndahkan seperti ini. Nah, ini Allah menyebutkan sebuah peristiwa yang tidak mungkin terjadi, bagaimana kalau terjadi? Bagaimana kalau terjadi? Barakallahu fikum. Itulah ilmu Allah Azza wa Jal. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara ayat yang sangat agung yang menjelaskan tentang rincian dari ilmu Allah yang maha luas adalah ayat di dalam surat Al-An'am ketika Allah menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Allah merinci terkait dengan ilmunya ya di dalam ayat ini Allah menyebutkan wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu daun yang gugur jatuh ke tanah kecuali Allah mengetahuinya. Allah juga mengetahui habbatin fi dhulumatil ard. Allah mengetahui yang basah dan yang kering, biji-biji atau benih yang tumbuh di bumi ini yang masuk dan tumbuh di bumi Allah tahu semuanya. Itulah ilmu Allah Azza wa Jal. Tentunya ketika seorang berilmu, meyakini tentang ilmu Allah, faham tentang ilmu Allah yang maha luas, yang maha mengetahui segala sesuatu, ini akan melahirkan sikap al-khauf wa muraqabatullah. Ya, sikap al-khauf, merasa takut kepada Allah dan senantiasa merasa dipantau dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga berilmu tentang ilmu Allah ini sangat penting. Mengetahui tentang sifat ilmu Allah ini sangat penting. Karena penyebutan ilmu Allah itu tidak sekadar ilmu, tidak sekadar ilmu saja, Ketika Allah menyatakan huwas samiul alim, dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui, bukan maksudnya mengetahui saja tapi Allah mengetahui dan dicatat perbuatan hamba tersebut dan nanti akan dibalas. Jadi ilmu alladhi yaqtadi al-jaza. Ilmu yang konsekuensinya ada balasannya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya باذنillah. Wallahu alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.